Kapan saatnya melihat suatu pendapat sebagai interpretasi? Interpretasi itu apa Pak? Ijtihad. Ijtihad itu apa Pak? Hasil pemikiran yang mungkin benar. Bukan absolut mutlak benar. Dia ijtihad. Satu hadis, satu ayat, dua hadis, lima ayat, lima hadis, tiga ayat berkontradiktif. Lalu ulama berbeda pendapat, maka dalam hal itu kita pilihan. Saat itu kita tidak bisa mengatakan kamu mengkapirkan, membid'ahkan. Karena ini domainnya kita berlapang dada menerima perbedaan. Mana contohnya? Ah, ini dalam hal menggerakkan telunjuk. Maka saya buat situ gambar telunjuk. Hadisnya yang satu mengatakan yang sebelah kanan Rasulullah mengangkat telunjuknya tidak menggerakkannya. Tidak bergerak. Yang sebelah kiri mengatakan Rasulullah mengangkat telunjuknya dan menggerakkannya. Itu kan beda tuh. Yang satu mengatakan mengangkat, menggerak. Yang satu mengatakan mengangkat, tidak menggerak. Saat ada dua begini, maka ulama berijtihad. Inilah hasil ijtihad ulama. Ah. Menurut mazhab Maliki, menggerakkan jari telunjuk dari awal hingga akhir. Menurut mazhab Hambali Mengangkat telunjuk ketika pada lafaz illallah Menurut mazhab Hanafi Mengangkat telunjuk pada lafaz la ilaha Kemudian turun pada lafaz Allah Menurut mazhab Syafi'i Mengangkat telunjuk pada lafaz illallah Hingga akhir tasyahud tanpa menggerakkan telunjuk Dalam hal ini tak bisa kita katakan yang benar ini hanya ini. Selain daripada ini pelaku bid'ah masuk neraka. Oh tak bisa. Di sinilah orang mesti berlapang dada menerima perbedaan. Jadi saya dari awal tadi saya jelaskan kapan kita mesti merasa paling benar dan kapan kita merasa kebenaran itu adalah kue yang boleh dibagi-bagi. dalam hal masalah tauhid Allah kita wajib merasa paling benar selain akidah tauhid salah dalam hal mengatakan Allah itu tunggal kul wallahu ahad Allahus samad kita harus merasa meyakin inilah akidah yang paling benar dalam masalah hukum Orang yang berzina dicambuk seratus kali kalau belum menikah, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Kita wajib berkeyakinan. Itulah hukum yang paling benar. Selain daripada itu salah. Tapi dalam masalah yang ulama berbeda pendapat, maka kita berlapang dada. Pilih salah satu selama tak keluar dari yang empat atau ada ijtihad ulama yang lain, silakanlah. Ustaz pilih yang mana? Saya mengangkat pada lafaz illallah. at-tahiyatul mubarakatuh salawatut taibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah saya ikut mazhab syafi'i tapi saya tak pernah menyalahkan maliki yang bergerak dari awal sampai akhir at-tahiyatul mubarakatuh saya tak pernah menyalahkan Hanafi yang mengangkat sekali ashadu an la ilaha illallah karena tak keluar dari mazhab yang empat Hanafi Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada nanti yang mengangkat sekali empat, salah. Nah, sudah keluar dari yang ini, tak satu pun ulama. tak betul. Tak betul gaya dia. jadi waktu buka bersama kemarin, pas buka bersama kemarin di BI Bank Indonesia berjumpa Pak calon gubernur yang dulu Erizal. Ya? Siapa namanya? Bukan. John Erizal. Pas jumpa, eh Ustadz Abdul Somad, apa kabar? Eh, ingat bapak sama saya, ingat. Dulu saya pernah datang ke masjid pas Ustadz ceramah di situ. Terus Ustadz bilang, kalau begini itu mazhabnya John Erizal. Itu bukan mazhab yang empat. Jadi dalam hal ini berlapang dada. Yang ekstrim dalam hal ini robahlah dari ekstrim ke es krim. Lunak, lembut dan manis. Bukan keras, ekstrim. Bergerak, salah. Salah. Kalau gara-gara telunjuk kita mengkapirkan orang yang ketawa itu siapa? Yang enggak sholat di sana ada majelis tak solat jamaahnya tak banyak cuma empat orang satu dua tiga empat majelis gapri pala enam kami berempat cuma tak ada kelahi solid bukan main sakit satu orang wow sibuk nyarikan obat bawa apel dua kilo kenapa karena kalau bertiga tak bisa main solid ini tim inti ini SMS terus apa kabar bro kapan sehat orang yang salat malah berkelahi Nah, ini dalam hal-hal yang khilafiah begini kita mesti lapang dada menerima perbedaan. Kalau ada orang yang menyulut menyulut masalah khilafiah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama dia jahil dalam fikih dakwah. Yang kedua memang punya pesan khusus ingin merusak umat ini dari dalam. Karena dulu Snok Horgronye itu sengaja dia mencari celah gimana cara masuk ke Aceh. Aceh ini paling solid, tak bisa dimasuki orang dari luar. Bingung mereka, gimana cara merusak Aceh? Maka mereka munculkan khilafiyah. Senok hurugronye, belajar bahasa Arab, ahli dalam fikih, pura-pura masuk Islam, merubah nama jadi Abdul Ghafur, masuk ke Makkah. 6 bulan dia di Makkah. Dipelajarinya fikih perbandingan mazhab. Setelah masuk dia ke Aceh, obok oboknya Aceh. Divide et impera, adu domba, tak mempan dia Aceh, tapi masuk lewat agama bisa. Hati-hati. Kalau ada orang berceramah dia di dombanya lewat agama, ini merusak dari dalam. Nauzubillah. Umat ini terlalu kuat untuk dirusak dari luar. Karena kalau melawan orang luar dia bersatu. Mana contoh? Afghanistan. Ketika melawan Rusia bersatu, menang mengusir Rusia. Pontang panting, cecep korbacep. Hancur. Tapi ketika setelah Rusia pergi, sesama dia murhantam, Burhanuddin Rabbani, Hikmat Yar, Taliban, kacau balau mereka di dalam. Umat ini dari luar kalau berhadapan dengan orang luar dia solid. Solidnya seperti solat, antara solat dan solid. Tapi kalau sudah masuk dari dalam, wah, umat ini jangan sampai hancur. Saya dulu akrab sama dia Pak Ustadz, kami akrab betul. Kenapa kalian rusak? Gara-gara telunjuk. Kan tipis sekali. Akhirnya sama macam yang tertulis di belakang gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi. Caron ndak lama. Ah, sak rusak persahabatan hanya gara-gara telunjuk. Saya tak pernah mempermasalahkan. Tapi ketika antum mem, tidak mempermasalahkan orang yang akidahnya rusak, eh, itu tak betul. Friend, ayo sholat yuk. Aku dah sholat. Tadi tak ada kulihat kau solat Pejam aja mata Dah Ah tak apa-apalah itu pendapatmu pendapat saya lain. Oh tak bisa. Ini namanya salat eling. Salat eling itu cukup pegang keyboard kalau dia sedang ngetik-ngetik aja. Pas azan hayya ala salat. Dah. Kau tak salat. Salat itu kan artinya ingat. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Aku sudah ingat. Dah, hafal pula di ayatnya. Tak bisa. Ini bukan domainnya harus berlapang dada menerima perbedaan. Kapan kita boleh berbeda? Kapan kita tak boleh berbeda? Ini harus jelas realnya. Jangan sampai yang tak boleh berbeda dibolehkannya. Yang dibolehkan dia bilang tak boleh. Ini orang tak tahu fikih ikhtilaf. Nah ini penting. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Kok syahadat kamu lain? Aku lain nabiku. Kau nabi yang lama itu Muhammad. Memang ada yang baru, ada new edition. Siapa namanya? Ahmad. Loh, kami ngaji di Masjid Agung di Al-Falah Muhammad kok. Ah, itu gulu kalian gulu model lama. Ini yang terbaru. Nggak percaya, ini ayatnya. Tahu pula dia ayatnya. Nih, Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ah, kan? Ahmad. Yang tak tahu tadi, iya juga ya. Oh iyalah, itu urusan kamu, urusan saya. Yang penting kita berteman baik. Tak bisa. Ini harus diluruskan. Dia salah. Jadi ada saat-saat tertentu kita lurus. Pada saat saat tertentu kita wajib inilah kebenaran satu yang tunggal maka tiap Jumat khatib mengingatkan, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya la nabiyya wa la rasula ba'da Tak ada nabi lagi, tak ada rasul sesudah dia. Tak ada lagi Lia Eden Ahmad Musadek. Marilah kita berlapang dada menerima Lia Eden. Ini kan unsur perjuangan hak-hak perempuan. Masa Nabi Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ilyas, Ilyas, laki-laki terus. Perempuan sekali-sekali kan nggak apa-apa.